Pada pelajaran yang lalu sudah jelaskan bahwasanya kita dianjurkan dan diperintahkan untuk selalu mengingat kepada kematian. Mengingat kepada kematian itu maksudnya kematian itu untuk kita akan datang tiba-tiba dan setiap waktu tanpa ada peringatan sebelumnya. Saya jelaskan pada pelajaran yang lalu juga bahwasanya segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Tapi banyak kematian itu tidak ada tanda-tandanya. Dan kita jelaskan pula bahwasanya yang namanya kematian itu bukanlah milik kita. Kematian itu terkait dengan nyawa. Dan nyawa itu bukan milik kita. Sehingga setiap kali datang nyawa itu sudah habis waktunya maka kapan saja akan bisa terjadi tanpa ada peringatan ataupun persetujuan dari kita sebelumnya. Bahkan diriwayatkan di dalam suatu hadis bahwasanya setiap kali ada seseorang yang akan dicabut nyawanya maka dia akan menerima kesempatan untuk bertanya dan meminta sodoran waktu sehingga dia berkata kepada malaikat Israel wahai Israel undurkan aku walaupun satu tahun maka kemudian malaikat Israel mengatakan telah habis tahun-tahunmu sudah kalau begitu undurkan aku sebulan saja dijawab oleh malaikat Israel telah habis pula bulan-bulanmu sudah. Kalau begitu, undurkan aku satu minggu saja. Dibalas dan dijawab oleh mereka Israel, minggu-minggumu juga sudah habis. Kalau begitu satu hari saja. Untuk apa dia minta undur-undur-undur itu? Supaya dia itu bisa menambah amal salehnya. Supaya dia bisa menambah amal kebaikannya. Supaya dia itu akan mempertebal pundi-pundi amal kebaikannya. Tapi lagi-lagi mereka Israel mengatakan telah habis sudah hari-harimu. Maka kemudian dia berkata kalau begitu undurkan aku satu jam saja. Lagi-lagi mereka Israel mengatakan habis sudah jam-jammu habis. Maka kemudian masih menyodorkan permintaan lagi dengan mengatakan kalau begitu akhirkan aku satu menit lagi-lagi dijawab menitmu sudah habis sehingga kemudian dicabut nyawanya pada saat-saat itu nah inilah yang terjadi jadi artinya apa kematian itu datangnya tiba-tiba kenapa demikian karena setiap orang yang menyewa itu kan pasti ada batas waktunya kalau menyewanya itu dengan bayar upah tapi masalahnya kita itu menggunakan nyawa menggunakan nyawa kita itu dengan menyewa kepada Allah Taala, tapi nggak pakai bayar. Karena nggak pakai bayar, maka kapan saja Allah Taala akan mencabutnya, dia harus terima karena dia pemiliknya. Kita mau nahan-nahan bagaimana orang kita nggak pakai bayar? Nah itulah masalahnya. Oleh karena itu, maka Sayyidina Abdullah bin Abbad seorang wali Allah, dia itu tidak mengangkat seorang murid tidak menerima seorang murid yang ingin belajar padanya kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus memperbaharui selalu taubatnya. Di setiap waktu, setiap saat harus memperbaharui taubatnya. Karena apa? Bisa jadi waktu-waktu yang lewat dari kita sudah tanpa terasa, tanpa disengaja kita melakukan dosa pada waktu-waktu itu. Sehingga setiap saat kita harus memperbaharui taubat kita. Bertobat kembali. Apalagi di bulan saja. Nah, oleh karenanya kita disunahkan untuk membaca habis subuh dan habis maghrib Rabbi Firli Warhamni Watub. Nah itu bukan cuma di bulan Rajab bagi murid-murid Sayyidina Abdullah bin Abbas itu. Bahkan. Kenapa demikian? Karena dia itu merasa bahwasanya setiap waktu itu bisa terjadi dosa. Setiap waktu itu bisa datang kematian. Setiap waktu itu bisa jadi kalau tanpa tobat maka dia tidak akan diampuni dosanya. Satu dosa tidak diampuni oleh Allah Taala bisa menyebabkan kita masuk neraka tanahnya. Nah, sehingga apa? Diharapkan dengan demikian dia meninggal dunia dalam keadaan tanpa ada dosa walaupun satu. Itu harapannya manusia dan itu adalah seorang yang sukses. Semoga kita semua semacam itu insyaallah. Yang kedua syaratnya tidak meninggalkan tidak mendengarkan suatu sunnah pun daripada sunnah-sunnah Nabi kecuali dia anggap kesunahan itu seperti sesuatu yang diwajibkan. Yang ketiga, tidak mendengarkan suatu kemakruhan pun yang dimakruhkan dalam agama ini kecuali dia itu menghindarinya seperti dia menghindari sesuatu yang haram. Nah, jadi dengan tiga syarat itu maka dia menerima muridnya. Kalau dia tidak mau dan menerapkan tiga syarat itu dia tidak mau menerima dia sebagai murid. Nah itu. Oleh karenanya di sini katakan pertama kali persiapan untuk kita melewati waktu-waktu kita yang entah sampai kapan waktu itu. Hendaknya kita perbaharui taubat kita. Kenapa kita harus bertaubat? Karena dengan kita taubat maka berarti kita itu mengakui kesalahannya. Dengan kita mengakui kesalahannya berarti kita menyesalinya dengan kita menyesalinya berarti kita sudah terlintas dalam pikiran kita untuk di masa yang akan datang tidak akan melakukannya lagi. Itulah syarat daripada taubatan nasuha. Yaitu apa? Tiga syarat. Yang pertama harus tinggalkan langsung cepat-cepat pada waktu itu juga semua maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, dengan kita menyesali perbuatan itu setiap kali mengingatnya. Dan yang ketiga kita berjanji untuk selama-lamanya tidak akan melakukannya kembali. Ditambah satu syarat lagi kalau memang dosa kita terkait dengan haknya manusia dengan mengembalikan haknya kepada yang mempunyainya. Nah, baru kalau kita sudah bisa melaksanakan empat syarat itu, taubat kita dianggap sebagai taubatun nah, Taubat yang benar, taubat yang diterima, kalau sudah kita bertobat semacam itu, maka pastinya Allah Ta'ala akan menerima tobatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi Hasan bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih senang melebihi daripada senangnya seseorang yang di gurun pasir yang sangat panas, tandus, tidak ada minuman, tidak ada makanan yang dijual belikan maupun disediakan. Sementara di atas kendaraannya itulah ada makanannya, minumannya yang dibawa sebagai bekal baginya. Tiba-tiba hilang kendaraannya. Di situ ada makanannya, di situ ada minumannya. Sehingga pada dia cari-cari ya, bagaimana tidak mencarinya karena pakai kehidupannya tergantung pada makanan dan minuman itu. Sekarang udah nggak ada, hilang. Cari-cari, cari-cari nggak dapat. Akhirnya karena kelelahan dia ketiduran, lelap. Ketika dia tidur, Begitu dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba makanannya yang hilang dan kendaraannya itu ada di depannya. Kira-kira gembiranya gimana? Dari saking gembiranya sampai-sampai orang itu berkata begini, sampai salah ngomongnya. Ya Allah, engkau adalah budakku dan engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dari saking senangnya, nanti nggak sampai e, keceplosan semacam itu. Ketahuilah kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah itu lebih senang daripada senangnya orang ini ketika hambanya itu bertobat kepadanya. Inna Allah yuhibbut tawabi. Semuanya Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertobat. Nah, inilah untuk mendapatkan cintaan Allah Ta'ala. Dan supaya menghindarkan diri meninggal dunia dalam keadaan masih ada noda-noda dosa dalam diri kita. Nah, coba lihat berapa banyak para ulama, para aulia. Yang dia itu meninggal dunia dalam keadaan tanpa ada dosa di antaranya Al-Hajj Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib beliau itu ketika sakaratul maut beliau melantunkan sebuah syair sebuah bait yang digubahnya di antaranya adalah itu uyuni bidumu istawaqibi wa ma lila abki ala khairin zatibi telah mengalir air mataku bercampur dengan darah karena menyesali waktu-waktu yang telah berlalu Bagaimana aku akan tidak akan menangis semacam ini Sedangkan waktu-waktuku banyak kehilangan daripada keutamaan-keutamaan nah, Padahal beliau ini adalah seorang yang sudah memaksimalkan waktunya semuanya nggak ada waktu Kecuali diisinya dengan berbagai macam ibadah Dan beliau seorang kutub rajanya wali Tapi beliau merasa semacam itu Itu muridnya itu beliau mengatakan demi Allah Waktu dia mengucapkan syair tersebut Aku melihat beliau benar-benar menangis dan air matanya itu dicampur dengan darah. Jadi saking menyesalnya bukan seperti kita cuma ngomong doang. Nangisnya itu kok depan orang. Nah, ini nangis beneran. Nah, ini beliau ketika di akhir umurnya ketika sakaratul maut beliau mengatakan seingatku aku tidak pernah terlintas berbuat makruh apalagi berbuat. Terlintas saja berbuat makruh tidak apalagi sampai berbuat. Kalau ini makruh tidak apalagi haram adalah Sayyidina Ahmad Ar-Ramli, ayahnya Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli. Ketika ayahnya itu meninggal dunia, diantarkan jenazahnya, maka dia bersaksi demi Allah, aku bersaksi bahwasanya seluruh organ tubuh daripada ayahku ini aku tidak pernah melihatnya berdosa kepada Allah SWT mulutnya enggak, tangannya enggak, kakinya enggak, semuanya itu demi kebaikan semuanya. Nah, ini, ini yang e, menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa yang harusnya kita itu menjadikan sebuah renungan baik kita. Mereka itu menjadikan anggota badannya itu selalu di, di depan mata mereka. Tangannya diusahakan tidak berdosa, matanya tidak berdosa, mulutnya tidak berdosa, perutnya tidak berdosa itu. Itu menjadi sebuah kewajiban kepada kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, jadi kita bertobat dulu selalu setiap hari bertobat. Makanya kan disunahkan untuk kita melaksanakan sholat apa? Taubat setiap hari. Nah, ketika nanti ini selesai kita belajar, kita sholat isyrok. Nah, sholat isyrok itu niatnya lima, seperti yang dilakukan oleh para ulama. Di antaranya Habib Ahmad Yahrato, Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa itu? Sholat isyrok, sholat taubat sholat hajah, sholat istikharah, sholat minta penjagaan bagi kita, baik di dunia maupun agama kita. Nah itu lima niat itu dijadikan satu dalam dua rokaat. Nah, nanti rokaat pertama kita membaca apa? Membaca Fatihah dan surat Iqra. Nah, nanti setelah surat itu akan ada sujud tilawahnya. Bangun kita baca Inna Anzalna. Lalu rokaat kedua kita membaca Idzal dan surat Li'i fi ila fi Empat surat itu kalau kita baca setiap pagi dan sore, maka kita akan terhindarkan dari segala macam bentuk sihir yang bagaimanapun tidak akan mengenai kita. Nah, jadi itu adalah termasuk surat-surat untuk penjagaan. Gitu. Nah, jadi setelah selesai kita baca doa hajat, baca doa istikharah, baca doa taubat dan sebagainya. Nah, jadi itulah yang diajarkan oleh para ulama untuk kita memperbaharui selalu taubat kita dengan harapan tidak datang kematian kecuali kita sudah bersih daripada dosa. Itu maksudnya. Kemudian apa? Wala amali solehah. Memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena itulah yang sangat diprihatinkan. Yang sangat disesalkan oleh orang yang akan meninggal dunia. Sebagaimana minggu kemarin telah jelaskan kan apa yang akan terjadi tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seorang yang akan meninggal dunia. Di antaranya adalah penyesalan. karena Kenapa? Tidak memaksimalkan waktu untuk segala macam bentuk kebaikan dan ketaatan. Nah, sehingga dia menyesal, menyesal benar. Kenapa dulu aku nggak gini? Kenapa dulu aku nggak mondok? Kenapa dulu aku tidak memaksimalkan waktu ketika di pondok kenapa tidak tidak sholat duha kenapa nggak sholat rawatib kenapa nggak sholat witir kenapa nggak baca surat tabarok setiap malam kenapa nggak baca surat kahfi setiap jumat nah ini semuanya akan dijadikan sebuah penyesalan ah sebelum itu terjadi sebelum kita menyesal kenapa kita tidak memulai dari sekarang maksimalkan waktu dengan amal kebaikan amal kebaikan itu adalah amal kebaikan yang wajib atau amal kebaikan, yang sunnah atau amal kebaikan, yang dianjurkan semuanya itu adalah amal kebaikan. Oleh karenanya Allah Taala telah firman dalam Al-Qur'an, "Man amila solihan min zakarin au unta, wahwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu wajib, syarat utama itu. Amal saleh itu bukan namanya orang saleh. gitu sehingga amalnya dikatakan amalnya orang soleh tidak gitu. tidak tapi amal soleh itu adalah semua perbuatan yang baik baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah semuanya itu kalau dilakukan dalam dasar dia beriman kepada Allah SWT maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan di dunia sebelum di akhirat nanti dengan kehidupan yang membahagiakan falanuhiyannahu hayatan tayyibah itu adalah sebuah janji daripada Allah Taala yang pasti apa amal soleh? Amal soleh banyak. mau waktu, puasa bulan Ramadan, puasa sunnah, solat solat sunnah, berakhlakul karimah, menjaga anggota badan kita dari dosa, menghindari segala hal yang tidak disukai oleh manusia, menjaga sopan santun dengan Allah maupun sopan santun dengan manusia itu semua adalah amal soleh. Banyak bentuknya itu banyak. Sebagaimana dikatakan seribu jalan menuju Makkah. Iya. Jadi ada seribu jalan bermacam-macam, baik lintasan, perkataan, tindakan, semuanya ada diajarkan oleh Nabi Hasan. Semua amal soleh itu lakukan. Jangan sampai kita biarkan waktu berlalu tanpa ada pahala di situ. Tidurnya pun dalam keadaan amal soleh. Bagaimana caranya? Diniati dengan niat yang baik. Makannya, berdiskusinya, berguraunya, duduk-duduknya bersama teman-temannya, semuanya diniati dengan niat yang baik sehingga apa? Semuanya menjadi amal soleh. Ketika semuanya amal soleh, maka dia tidak ketika akan datang kematian dia tidak akan rugi. Kenapa dia sudah maksimal? Coba lihat bayangkan bagaimana orang-orang seperti eh, para ulama Habib Abdullah bin Sulaiman Thahir di antaranya. Beliau itu setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah berapa? 25 ribu kali Ya, ya Allah, Ya Allah 25 ribu kali. Membaca salawat kepada Nabi SAW 25 ribu kali. Lain lagi dia menghatamkan Quran setiap hari satu kali. Lain lagi dia itu berdakwahnya, mengajarnya, menulis kitabnya dan sebagainya. Berapa amalnya? Sehingga ketika masuk bulan Ramadan seperti sebentar lagi kita akan masuk dan itu adalah doa daripada setiap para nabi dan juga para wali dan orang soleh Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kalau sudah kita mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang ini berarti habis sudah dosa selama setahun itu. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad berdoa semacam itu. Tapi apa artinya maksudnya meminta keberkahan di bulan Rajab? Nah, ini banyak yang nggak salah paham. Keberkahan di sini adalah waktu yang akan diberikan, yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa makhluk baru bagi kita semuanya. Yang tidak akan terjadi kembali sepanjang masa adalah waktu yang bisa jadi sia-sia. Bisa jadi percuma, bahkan bisa jadi bumerang dan beban karena diisi dengan dosa dan berbagai macam dosa. Nah, supaya tidak menjadi dosa waktu-waktu tersebut harus diberkati oleh Allah Ta'ala. Itu artinya berkah. Dan semoga Allah memberkati kamu. Allah ibarik itu artinya seperti itu. Semoga Allah memberkati kamu dalam segala urusanmu yang terkait denganmu. Nah, itu semuanya itu adalah doa untuk mendapatkan keberkahan. Kenapa? Semua kebaikan itu terletak pada keberkahan. Unsuriah utama yang disyaratkan untuk mendapatkan kebaikan itu adalah keberkahan. Makanya kalau kita berdoa itu minta minta semuanya itu diiringi dengan keber keberkahan, minta istri-istri yang barokah, minta suami-suami yang barokah, minta anak-anak yang barokah, minta umur juga umur yang jadi maksudnya Allah mabarik lana fi rajab, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab. Maksudnya Rajab itu membawa keberkahan bagi kita. Makanan yang kita makan di bulan Rajab berkah. Waktu yang berlalu di bulan Rajab berkah. Malam-malam yang berlalu pada bulan Rajab barokah taklim kita di bulan Rajab barokah. Jadi semuanya di bulan Rajab itu diminta kepada Allah Taala supaya diberkati. Sehingga apa? Kalau sudah penuh dengan keberkahan akan membawa kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan di bulan Rajab itu yang akan kita dapatkan ataupun kebahagiaan yang selanjutnya yang akan kita petik hasilnya di masa yang akan datang. Itu maksudnya doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Berapa banyak Rajab itu datang kepada seseorang tapi diisi dengan maksiat. Maksiat di bulan Rajab sama bulan lainnya beda. Karena bulan Rajab itu ada bulan haram. Yang kalau seumpama kita itu berbuat kebaikan di bulan Rajab dilipat gandakan. Begitu pula kalau kita berdosa di bulan Rajab akan dilipat gandakan pula dosanya. Nah, jadi ini adalah sebuah bulan yang dianjurkan untuk kita berbuat kebaikan sebagai persiapan kita menyambut bulan Syakban, kemudian bulan Ramadan. Jadi persiapan ini awal bulannya ini. Nanti bulan kedua ada bulan ketiga. Bulan ketiga itu bonus itu yang paling besar. Dan gitu. itu modal utama kita kelak nanti di akhirat. Nah, oleh karenanya ini adalah waktu untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Ini adalah pemberian waktu yang sangat luas dan modal utama untuk siapa? Untuk kita. Gunakan. Dan jangan lupa baca Rabbi Fili Warhamni Watub Alayya setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Nah, karena itu yang hal yang utama karena Rajab itu adalah dikatakan Rajab karena Rajab itu dapat meleburkan segala macam dosa. Nah, jadi perbanyaklah amal kebaikan terutama di bulan Ra Rajab. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Wa aktiru min maut. Hendaknya kalian itu banyak-banyak mengingat kepada kematian. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dalam cincinnya itu tertuliskan, "Kafa bil mauti wa idon ya Umar." Cukup dengan kematian itu merupakan sebuah peringatan wahai Umar. Sayyidina Umar juga berkata, dalam perkataannya, "Setiap hari aku mendengar Bulan meninggal. Aku katakan inna lillahi rajiun. Aku katakan adamallahu ajra kepada yang membawa berita tersebut. Nanti suatu waktu akan datang masanya di mana orang berkata telah meninggal Umar bin Khattab. Nah, dan sekarang sudah betulan sudah meninggal Syekh Umar bin Khattab. Sebagaimana kita mengatakan demikian, suatu waktu juga kita akan mendengar telah meninggal Ustaz Segaf, telah meninggal fulana, tidak meninggal fulan, fulan dan sebagainya. Itu pasti. Nah, oleh karenanya persiapkan Fahim, capek sedikit, paksakan. Kita harus berbuat baik, berbuat baik. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Daripada pandangan agama kita itu adalah sebuah kebaikan. Lakukan. Yang kecilkan, lakukan. Semua kebaikan yang kecil maupun yang besar. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah mensamarkan yang namanya keridoannya dalam kebaikan dan ketaatan. Kita nggak tahu kebaikan yang mana, ketaatan yang mana. Bisa jadi menyenangkan orang lain, bisa jadi mengutamakan orang lain. Itu ada sesuatu pekerjaan yang remeh. misalnya badakan kita. Kemudian ada satu orang yang kebelat, eh padahal nanti dulu nggak apa-apa. Memberikan waktunya untuk orang tersebut. Karena itu kita mendapatkan ridho Allah, kita nggak tahu. Jadi semua amal kebaikan yang serendah apapun hendaknya dibesarkan. Karena apa? Tidak ada yang kecil di sisi Allah tidak ada. Wa mayyak ya'mal khairan walaupun satu biji atom sebiji atom yang kalau seumpama ada sinar matahari masuk dalam kamar kita kalau kita melihat ada benda yang berterbangan itu kita pegang pun nggak bisa dari sangat kecil itu biji atom artinya kalau kita memberikan setenggak minum kopi itu sudah banyak lebih dari biji atom berapa kali itu mungkin seribu kali biji atom itu satu biji kurma satu seribu e, kali lipatnya biji atom itu oh iya. walaupun satu biji atom nggak bakal dibiarkan Allah Taala akan dibalas oleh Allah Taala Begitu pula sebagaimana itu kebaikan, keburukan juga seperti itu. Oleh karenanya, lihat bagaimana para ulama-ulama yang besar itu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah justru dengan perkara-perkara yang lain. Di antaranya Sayyidina Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri beliau mengatakan ketika beliau itu sudah meninggal dunia, diimpikan oleh salah satu muridnya bahwasanya rohatil rakaat fil Jadi rokaat-rokaat yang aku laksanakan pada malam hari itu sudah hilang sudah Artinya nggak ada artinya. Yang aku tulis semuanya ibadah-ibadah yang besar itu semuanya hilang. Artinya apa? Di dalam meraih rahmat Allah dan ridhonya itu bukan itu yang menyebabkan. Tapi karena suatu waktu aku melihat ketika masuk dalam masjid, kotorannya ada di masjid itu. Aku ambil dengan telaten kemudian aku buang di luar masjid. Berkat itu Allah ridho kepada Jadi jangan kecilkan. Kalian semua bisa membersihkan masjid, bisa membersihkan pesantren, bisa menata itu yang namanya Al-Quran ditata bisa bisa setiap waktu setiap saat bisa kok nggak ada nggak nggak bisa beramal kebaikan banyak senyum di depan sesama bisa membantu orang lain ketika membutuhkannya bisa meminjamkan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain yang butuhkannya bisa bisa bisa, bisa jadi nggak jangan katakan saat anak pengen berbuat baik tapi nggak ada modalnya modalnya ada semua modalnya ada yang penting setiap hari kita berpikir. Setiap waktu, setiap saat harus ada perbuatan baik, amal soleh yang kita lakukan. Begitu pula, lihat bagaimana Imam Ghazali dengan kitabnya begitu banyak. Kitab fikirnya itu berjilid-jilid, kitab tasawufnya berjilid-jilid. Ehya Umudinya yang sangat fenomena itu empat jilid. Itu beliau itu mendapatkan kemuliaan ridho Allah dan rahmatnya sehingga dia itu diridhoinya itu bukan karena karangan kitab-kitabnya bukan karena kuatnya selama 15 tahun itu tidak. Tapi justru karena suatu waktu ketika dia sedang menulis, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap meminum daripada tinta tersebut. Maka ketika dia melihat ada lalat yang hinggap di tempat tintanya, maka dia tempat kesempatan sampai dia minum, dia terbang baru dia terus teruskan. Karena itulah dia mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Oleh karenanya, jadi yang paling besar memantik ridho Allah dan juga e, kebaikannya yang sangat besar sisinya itu adalah yang terkait dengan rahmat yang terkait dengan kasih sayang makanya Nabi Hasan bersabda dalam hadisnya abdalu ummati layat yadkhuluna al-jannata bi kasrati siyamihim wala salatihim wala sadaqatihim abdal ummatku itu masuk ke dalam surga bukan karena banyak salatnya puasanya sedekahnya enggak tapi bi salamati sudur hatinya itu bersih wa sakhawatin nufus dan dia itu dermawan warahmah bikulli mu'min dan rahmah kepada kita jadi nggak ada yang dibenci semuanya dirahmati setiap orang mukmin dihormati setiap orang kafir juga dengan batasan-batasan yang diajarkan oleh agama kita rahmati bahkan binatang pun juga kita rahmati kita rahmat kepada binatang lihat bagaimana amal amal, -amal daripada e, kaum solihin para salafun soleh ada Al Habib Hamid Al bin Umar Al bin Hamid Al Hamid bin Umar Al bin Hamid beliau itu pernah berangkat ke Mukalla dari tadi ke Mukalla itu seribu kilo kira-kira dia bawa hadiah ketika dia bawa hadiah ke keluarganya itu ternyata di situ ada sampai dia meneteskan air mata. Gagar apa? Ya Allah, aku pisahkan seekor semut ini dari keluarganya. Masya Allah, coba lihat. Sampai semut pun dijadikan sebuah pemikiran dan renungan baginya. Nah, inilah rahmat semacam ini yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya adalah kalau di dalam hatinya itu ada rahmat. Tapi kalau nggak ada rahmat, suka marah-marah, suka bentak-bentak, suka benci pada orang lain ataupun merendahkan orang lain ayah semacam ini susah mau dapat rahmatnya Allah taala akhirnya kita mohon pada Allah taala semoga kita diberikan rahmat sebagaimana Allah berikan rahmat di dalam hati hamba-hambanya dikehendakinya dan disukainya semoga kita hati kita penuh dengan belas kasih sebagaimana Nabi SAW bersabda irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' maka cintailah mereka yang ada di muka bumi, maka niscaya kalian akan mendapatkan cinta daripada zat yang ada di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami yang mudah untuk melakukannya, menerapkannya dan jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab kami dan di bulan Syakban kami dan sampaikanlah kami untuk menemui bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah dan dalam keadaan kita masih bisa menemui Ramadan-Ramadan berikutnya. Panjang umur, sehat badan, mudah segala urusan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia sampai di akhirat. Ala hadi niyah wa likulli salihah wa la mana wa salihah. Al-Fatihah.